saya Farid Ahmad Uqba yang selalu hadir untuk bisa memberikan materi tauhid yang biasanya dipandu dengan saudara kami Ustadz Anwar Ansori berhubung beliau agak kurang sehat sehingga tidak bisa hadir dalam acara malam hari ini bersama saudaraku Firman akan menemani dalam acara yang tetap berlangsung tanpa dipandu oleh Ustadz Anwar Ansori. dan saya akan membawakan langsung tema kajian kita untuk malam hari ini lanjutan daripada penjelasan makna iya karena abudu wa iya karena stain, di mana kita sudah masuk ke poin eh, 97 dan sampai nanti selesai pemaparan kita akan bisa berinteraksi di dalam uh, kajian ini baik lewat uh, apa ini uh, langsung telepon maupun lewat email sehingga uh, kita bisa uh, bersama-sama mendiskusikan berbagai masalah yang sedang kita hadapi, terutama yang berkaitan dengan tema tauhid yang akan kita bahas pada malam hari ini. Poin kali ini kita masuk pada poin yang ke-97 dari penjelasan iya akan na'budu wa ia akan di mana pada poin ini Syekh Abdul Rahman Adusar rahimahullah eh, menjelaskan ibadullahi la yuzakkuna anfusahum an ijabin ma fa'aluh bahwa hamba-hamba Allah tidak akan pernah menganggap dirinya suci dengan penuh kesombongan, dengan penuh takjub terhadap apa yang dia lakukan. Fayatardawna fil hawiyah. Sebab itu akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam satu uh, kehancuran. Bal yu'tu nama atau min salihil a'mal wa qulubuhum wajilah. يخافون أن لا تقبل منهم فيسارعون في الخيرات خشية ورجاء tetapi justru orang-orang yang menyatakan iya karena berdoa iya karena stain itu mereka yang selalu berusaha di dalam kebaikan-kebaikan amal soleh Sementara hati mereka selalu khawatir. Jangan-jangan amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mereka tidak akan pernah berpangku tangan untuk tidak berupaya mengisi waktunya dengan kebaikan-kebaikan. Itulah keadaan orang mukmin yang selalu mengisi waktu dan kesempatannya dalam kebaikan-kebaikan dengan penuh uh, rasa takut sekaligus penuh rasa harap takut kalau kemudian amalnya tidak diterima oleh Allah dan berharap bahwa seluruh amalnya itu akan menjadikan catatan baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga tidak mau menjadi orang yang merugi disebabkan karena amal yang menumpuk tetapi kemudian tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karenanya karena kekurang ikhlasan disebabkan karena cara melaksanakan yang salah dan sebagainya أما الذين يزكون أنفسهم فقد افتروا على الله الكذب بدعوى ما لم يعلموا قبوله Adapun mereka yang menganggap dirinya suci, menganggap bahwa selalu amalnya diterima oleh Allah, menganggap bahwa dirinya pasti masuk surga, itu sebenarnya orang yang telah berbohong atas nama Allah dengan satu pengakuan yang mereka sebenarnya tidak tahu kepastian apakah diterima amalnya atau tidak. Tajurruh nahla ila al-ajab. Itulah sebabnya kenapa Anda melihat orang-orang itu menjadi takjub dengan dirinya sendiri. Maka mereka selalu membanggakan apa yang mereka perbuat. Mereka selalu membanggakan apa yang mereka telah capai tetapi tidak punya tawaduk di dalam diri mereka bahwa sesungguhnya apa yang terjadi tidak lain adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena kehebatan mereka. Makanya orang-orang yang seperti itu yang selalu takjub dengan dirinya sendiri, yang selalu kemudian membanggakan apa yang dia capai, mereka suka untuk dipuji. Wa yuhibbuna yuhmadu bima lam yaf'alu bahkan hal-hal yang mereka tidak perbuat pun ketika kemudian mereka mendapatkan pujian itu mereka menjadi besar kepalanya mereka menjadi bangga dengan apa yang telah dicapai padahal belum tentu itu adalah capaian-capaian dia sendiri karena itu upaya untuk menyadari tentang kelemahan pribadi adalah bagian daripada upaya untuk perbaikan itu sendiri. Sebab orang yang tidak pernah tahu bahwa dirinya mempunyai kelemahan, dia akan selalu merasa dirinya akan selalu hebat. Karena itu sekalian khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Berasal dari air yang hina. Kemudian dia hidup dalam keadaan selalu membawa kotoran dan kalau mati pun dia menjadi bangkai tidak pantas manusia itu sombong yang berhak sombong hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala karenanya para penang redakta tema kita pada malam hari ini bagaimana kita bisa membersihkan diri kita sendiri dari berbagai macam bentuk penyakit yang diantara penyakit itu adalah membanggakan diri sendiri terhadap segala yang sudah dia, kita lakukan dan itu adalah merupakan suatu penyakit di dalam diri manusia yang harus kita perbaiki. Karena Allah SWT menyebutkan bahwa hakikat manusia pada dasarnya diberikan oleh Allah potensi baik dan potensi buruk. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bahwa jiwa manusia itu semuanya diciptakan oleh Allah dalam keadaan normal. Dia ada potensi baik dan ada potensi buruk. Maka barang siapa yang mampu mengarahkan dirinya ke arah potensi-potensi yang baik dengan melakukan tazkiyah, ya, upaya untuk membersihkan diri ke arah kebaikan-kebaikan mengeliminasi segala bentuk keburukan maka orang yang seperti itu adalah orang yang sukses tetapi ketika kemudian orang itu tidak mampu mengenal dirinya dan tidak bisa kemudian memperbaiki dirinya maka yang terjadi dia akan terjerumus ke dalam lubang kedurjanaan dia akan terjerumus ke dalam berbagai macam penyimpangan dia akan terbawa kepada jiwa yang buruk yang dimana akan selalu terarah ke arah yang tidak baik yaitu ke jalan syaitan sebab manusia hanya ada dua jalan ketika dia berjalan ke arah Allah maka dia akan berjalan dalam kebaikan dan kebaikan jika dia berjalan ke arah syaitan maka dia akan berjalan ke dalam keburukan dan keburukan karena itu dosa itu akan menarik dosa yang berikutnya Sebagaimana kebaikan akan mendorong kebaikan yang berikutnya. Namun pengaruh dosa begitu kuatnya sehingga ketika seseorang terjerumus dalam satu dosa, dia terasa sulit untuk mengentaskan daripadanya, kecuali kalau dia sadar sebagai hamba Allah yang begitu lemah dan kemudian berusaha untuk bangkit meminta ampunan kepada Allah dengan istighfar, dengan bertobat, dengan mengganti dengan amal-amal saleh maka sungguh orang yang seperti ini menjadi orang yang beruntung. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan kadang-kadang seribu orang yang berbuat maksiat itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada seorang yang berbuat beda Karena seribu orang yang berbuat maksiat itu akan ada di dalam diri mereka jiwa kekhawatiran, jiwa ketakutan, jiwa bersalah, jiwa kotor, jiwa ingin kembali kepada Allah. Karenanya benturan-benturan dalam hidup, kadang-kadang juga pelajaran-pelajaran yang dilihat dari orang lain, kemudian nasihat-nasihat yang dia dengarkan, itu merubah tatanan kehidupan seseorang. Tadinya ke arah yang buruk, kemudian dia beralih apa ini ke arah yang baik. Itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita minta supaya kita diberikan hidayah, diberikan petunjuk untuk berada pada posisi yang benar, istiqomah di atas jalan yang benar. Karena sungguh kalau kita lihat kenyataan dalam hidup ini cukup berat apa ini cobaan-cobaan yang ada. Tibudaya budaya hawa nafsu, tibudaya syaitan, tibudaya budaya manusia, yang sebenarnya hakikatnya mereka adalah syaitan dan juga tipu daya daripada dunia dan pergaulan-pergaulan yang keliru itu semua adalah merupakan jebakan-jebakan yang kalau kita tidak menyadari kita bisa terbawa kepada arus yang deras yang membawa kita kepada kedurjanaan kepada keburukan bahkan terakhir kepada neraka naudzubillah min dzalik makanya Rasulullah SAW di dalam riwayat Muslim beliau mengatakan kullu nasi ghadin faba'i'an nafsa mu'tiquha aw mubiquha setiap manusia sekarang sedang berjalan masing-masing ingin menyelamatkan dirinya, masing-masing ingin mengarahkan dirinya. Ada yang kemudian menyelamatkannya dengan berbuat kebaikan-kebaikan. Ada juga yang menghancurkannya dengan keburukan-keburukan. Nah, kalau kita ingin mendapatkan surga, tentunya kita harus mengarah kepada kebaikan-kebaikan. Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang tenang, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang penuh kedamaian, maka kita harus selalu berada di posisi yang selalu ke arah kebaikan-kebaikan. Jika manusia kemudian berjalan ke arah yang buruk, berjalan kepada kesengsaraan, berjalan ke arah neraka naudzubillah dalik, maka sungguh jangan dipersalahkan kecuali dirinya sendiri. Kesadaran kita di dunia ini adalah kesadaran untuk diuji oleh Allah SWT. Apakah kemudian kita mau ke arah jalan yang benar atau kemudian mau berjalan ke arah yang buruk? Na'udzubillah min dalik Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami berikan petunjuk kepada manusia mana jalan yang benar. Tetapi ada kalanya orang itu kemudian bersyukur karena dia menyadari sebagai hamba Allah, berjalan di atas ketentuan-ketentuan Allah. Tetapi kemudian ada juga yang ingkar kepada Allah sehingga kemudian dia berpaling dari jalan Allah dan kemudian mengikuti nafsunya, mengikuti jalan syaitan, mengikuti ke arah keburukan-keburukan. Nah, di antaranya keburukan yang ada dalam diri manusia itu adalah orang yang kemudian mau mu'jamun binafsi, orang yang bangga dengan dirinya sendiri. Padahal apa yang dibanggakan oleh manusia ini? Sungguh manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan apa berbagai macam uh, kelemahan-kelemahan jika kemudian itu tidak disadari, dia akan selalu congkak dan congkak. Karenanya Rasulullah SAW menyiapkan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Beliau katakan, Thalatha minal munjiat wa thalatha minal muhlikat. Tiga hal yang menyelamatkan. Tiga hal juga yang menghancurkan. Jika kita bisa menjalankan ini, maka justru konsep inilah yang akan dapat menyelamatkan kita bahwa tiga hal yang menyelamatkan Rasulullah SAW menyatakan takwa Allah fi sirri wal alan. Bertakwa kepada Allah baik di dalam hal atau keadaan kita tersembunyi ataupun di depan orang banyak. Kalau kita berbuat kebaikan di depan orang banyak itu tidak heran. Makanya kesempatan-kesempatan kebaikan di depan orang banyak selalu terbuka. Tetapi berbuat kebaikan dalam hal tidak terlihat orang ini yang luar biasa dan kita harus bangun pribadi yang seperti itu. Orang mukmin itu hal-hal yang tidak terlihat, kebaikan-kebaikan yang tidak nampak itu jauh lebih besar, jauh lebih kemudian eh, menonjol dibanding dengan perbuatan-perbuatan yang nampak. Karena kita berusaha untuk bagaimana menjaga keutuhan keikhlasan itu, maka sungguh lebih baik seseorang itu menyembunyikan kebaikannya daripada kemudian menonjol-nonjolkannya, yang itu mungkin juga akan merusak keutuhan amalan itu disebabkan kekurang ikhlasannya. Nasallahu afia Kemudian yang kedua, yang dapat menyelamatkan manusia dari kehancuran itu adalah uh, al-adlu anda الرضا wal bersikap adil objektif baik dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan marah kalau orang bersikap objektif dalam keadaan normal dalam keadaan rida dia itu biasa tapi ketika dia bersikap adil bersikap objektif dalam keadaan marah itu yang luar biasa nah kita perlu untuk bagaimana membawa diri kita bersikap objektif menahan emosi baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan marah sebab tidak ada manusia yang tidak punya marah tidak manusia bisa marah tetapi bagaimana mengarahkan kemarahan itu apalagi kalau kemarahan yang tidak bermanfaat kemarahan yang tidak untuk karena Allah makanya Rasulullah SAW tidak pernah marah kecuali karena Allah ketika melihat ada seseorang berbuat satu kesalahan maka Rasulullah marah karena itu adalah pelanggaran terhadap agama. Kalau kesalahan itu menyangkut pribadi Rasulullah, Rasulullah maafkan. Begitulah jiwa orang yang apa ini terbuka, jiwa orang yang matang, jiwa orang yang kemudian mempunyai suatu misi dalam hidup ini. Makanya jiwanya lapang. Dia akan kemudian tahu mana pelanggaran dan mana tidak terhadap syariat Allah ini. Ketika menyangkut hak pribadi dia mudah memaafkan. Tetapi kalau pelanggaran itu terhadap syariat Allah, maka dia bersikap tegas untuk kemudian tidak dilakukan pelanggaran itu lagi. So, sekalian pendengar redaktor rahimakumullah. Hal yang ketiga yang dapat menyelamatkan manusia adalah al-iqtisad 'inda al-faqri wal ghina. Bersikap ekonomis dalam keadaan miskin maupun kaya. Kalau ekonomis dalam keadaan miskin udah biasa. Nah, <laughs> memang keadaannya begitu. Tetapi kalau kemudian dia bersikap ekonomis dalam keadaan dia kaya, itu yang luar biasa. Sebab jiwa orang mukmin itu dia tidak boros, tetapi juga tidak pelit. Nah, sikap yang tengah-tengah itulah yang dianjurkan oleh syariat Islam sehingga kita proporsional di dalam menggunakan kekayaan kita. Adapun tiga hal yang menghancurkan kata Rasulullah bahwa ini yang harus kita hindarkan. Yang pertama adalah syahun muta, Orang pelit tetapi diikuti. Orang pelit tetapi menjadi contoh. Yang harus diikuti justru orang yang dermawan. Ngapain ikuti orang yang pelit? Karena orang yang pelit itu tidak membawa keuntungan sama sekali. Karena itu kita perlu untuk apa ini eh, menahan diri tidak bersama-sama dengan orang beli tetapi bersama orang yang dermawan. Para pendengar data kita akan eh, hentikan sejenak untuk apa nih istirahat dan kita akan lanjutkan setelah iklan yang berikut ini. Barakallahu Kembali dalam kajian tauhid yang telah kita bicarakan pada kesempatan yang lalu bahwa eh, kita akan harus selalu menjaga diri kita dari segala bentuk yang dapat merusak kepribadian kita terutama ke arah upaya pembersihan jiwa kita dari segala keburukan. Tadi pada poin yang pertama telah saya sampaikan e, nasihat Rasulullah SAW untuk jangan sampai kita mempunyai jiwa yang pelit. Karena itu akan dapat merusak keutuhan pribadi kita dan tidak akan pernah menguntungkan orang lain. Karena orang pelit itu hakikatnya telah menyiksa dirinya sendiri. Rasulullah mengatakan itu syuha, fa inna syuha ahla man kana qablakum. Hati-hati kalian terhadap sikap pelit karena itu telah menghancurkan umat sebelum kalian. Nah, kemudian yang kedua bahwa uh, yang dapat merusak pribadi manusia itu adalah ittibaul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Nah, ketika nafsu ini diikuti, pasti dia akan bertentangan dengan ketentuan Allah SWT. Nafsu ini lebih cenderung kepada bersikap e, memuaskan apa kebutuhan makanan yang berlebihan. Bisa jadi dengan cara makanan yang halal atau eh, yang haram atau syubhat yang memuaskan dirinya dengan makanan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Makanya Rasulullah ingatkan hati-hati kamu jangan ada makanan yang masuk ke dalam mulutmu dari sesuatu yang haram karena apa daging yang tumbuh dari makanan haram itu tidak akan apa tidak pasti akan tersentuh api neraka. Nah, sekalian eh, kita perlu untuk menjaga diri jadi jangan mengikuti hawa nafsu dengan makan yang sembarangan dari sumber yang tidak benar. Kemudian juga dari minuman minuman yang kemudian tidak dibenarkan oleh syariat seperti minuman keras atau hal-hal yang memabukkan yang lainnya atau minuman yang diperoleh dengan tidak cara halal, maka itu akan dapat merusak dan menumbuhkan syahwat yang liar. Kemudian yang ketiga adalah seks yang tidak terkendali, ditempatkan dengan perselingkuhan, dengan perilaku-perilaku seks bebas yang menyimpang, yang itu akibatnya kemudian dia akan bersikap seperti binatang. Nasallahu afiyah, karena itu adalah mengikuti hawa nafsu. Makanya jalan yang terbaik adalah dengan menikah. Kalau nggak mampu, maka dengan puasa. Kemudian eh, yang keempat adalah nafsu berbicara. Pembicaraan inilah yang banyak menyebabkan peperangan. Berapa banyak kemudian keributan diakibatkan karena pembicaraan yang tidak terkendali. Berapa banyak hal-hal yang sebenarnya tidak timbul, tidak apa, tidak terlalu uh, bermasalah dipermasalahkan gara-gara ucapan yang kemudian uh, salah kaprah. Karena itu berbicara ini harus betul-betul dikendalikan. Kalau tidak yang timbul adalah bencana. Memang lidah ini kecil tetapi pengaruhnya begitu besar. Kadang-kadang orang berbicara enak sejak bicaranya. Sementara yang mendengarkan pembicaraan itu hatinya tersakit-sakit, terluka-luka, bahkan kemudian berdarah-darah akibat omongan yang sedikit itu menghunjam di dalam hatinya. Yang itu menjadikan dia tidak bisa tidur, menjadikan dia tidak nafsu makan, menjadikan dia bersikap sesuatu yang kemudian merugikan kesehatannya akibat ucapan yang tidak terkendali. Maka itu jangan berbicara kecuali yang benar. Jangan berbicara kecuali Anda tahu bahwa apa yang Anda bicarakan bermanfaat. Kalau kemudian pembicaraan itu mengandung manfaat, mengandung madorot, maka jangan bicara lebih bagus diam. Atau kemudian pembicaraan itu mengarah kepada gosip, mengarah kepada fitnah, mengarah kepada sesuatu yang buruk, yang menyakitkan dan sebagainya, mendingan lebih baik diam. Atau kemudian pembicaraan yang nggak ada gunanya, Pembicaraan ngalor ngidul yang tidak ada gunanya, yang kemudian itu hanya membuang-buang waktu, lebih bagus dihentikan. Maka seorang mukmin tidak berbicara kecuali bicara yang baik dan berbicaraan yang bermanfaat. Itulah apabila seseorang menyadari arti daripada pembicaraan itu. Memang bicara ini menyebabkan seseorang bisa terjerumus ke dalam neraka atau terselamatkan dari neraka. Karenanya Mu'ad bin Jabal anhu pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita bicarakan?" Maka Rasul mengatakan, "Sakilat ka ya Mu'ad, sakilat ka umak ya Mu'ad." Celaka kamu itu wahai Mu'ad. Betapa banyak orang masuk neraka itu kebanyakan disebabkan karena lisannya. Karena tidak bisa mengendalikan lisannya. Sehingga bisa jadi seseorang itu karena satu ungkapan dia masuk ke dalam neraka selama 70 tahun hanya disebabkan satu ungkapan yang keliru. Karena itu kita bertobat kepada Allah dan segala macam ungkapan yang keliru seperti itu yang kemudian dirasakan merugikan orang lain atau kemudian melanggar syariat Allah SWT. Kemudian nafsu yang kelima, nafsu tidur. Kalau kemudian dibiarkan, Orang hanya memuaskan tidurnya, maka sholatnya akan kelewatan. Maka tanggung jawabnya akan terbengkalai. Karena itu tidur harus dikendalikan. Jangan sampai kemudian menabrak batas-batas kewajiban itu. Karenanya jika kita mampu mengendalikan hawa nafsu dengan lima hal tadi itu, mengendalikan makan, mengendalikan minum, mengendalikan seks, mengendalikan eh, berbicara, dan mengendalikan tidur sesuai dengan ketentuan syariat Allah, maka sungguh kita akan terselamatkan dari pengaruh hawa nafsu, sehingga hawa nafsu itu bisa diarahkan kepada yang positif. Nah, yang ketiga, ini yang diingatkan oleh Rasulullah terhadap apa yang dapat menjerumuskan manusia, yaitu ijabul mar'i binafsih orang yang membanggakan tentang dirinya sendiri. Kita sebagai umat Islam tidak boleh kita membakar ke diri kita, siapapun kita. Karena tidak ada jaminan buat kita untuk masuk surga. Sehingga dengan itu kita akan terdorong untuk selalu berbuat kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beliau berdoa kepada Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 129 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Ya Allah Tuhan kami Utuslah dari keturunanku itu Dari mereka itu Seorang Rasul yang akan membacakan Kepada umatnya ayat-ayatmu Mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah Dan membersihkan mereka innaka antal azizul hakim dan sungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana ketika Nabi Ibrahim berdoa meminta kepada Allah kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim itu hanya kemudian Allah SWT lebih mengedepankan tazkiyah daripada mengajarkan ilmu Nah, disitulah Allah menyatakan, "Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la dhalalin mubin." Permintaan Nabi Ibrahim untuk kemudian dia itu seorang rasul mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Allah, mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Allah, kemudian mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, dan membersihkan jiwa mereka. Tetapi Allah mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim, dengan menurunkan mengutus seorang rasul dari bangsa yang buta huruf dari keturunan Nabi Ismail yang kemudian beliau membacakan ayat-ayat Allah di dalam dakwahnya di dalam menyadarkan umat ke arah kebenaran kemudian wayuzakihim dan membersihkan jiwa mereka mengajarkan bagaimana seorang muslim tidak mempunyai sikap dengki mengajarkan kepada seorang muslim untuk mengajarkan untuk mengetahui tentang dirinya sendiri agar dia tidak dendam agar dia tidak mempunyai jiwa-jiwa yang buruk suudun dan lain sebagainya diajarkan kepada mereka tauhid secara benar tazkiyah ini ada tiga macam Ya, tazkiyah ini ada tiga macam. Tazkiyah dalam arti bagaimana seorang muslim menjaga kedudukan dirinya untuk selalu menjadi hamba Allah, bertawakal kepada Allah untuk selalu menjaga keutuhan tauhidnya. Karena dia sadar sebagai hamba Allah tidak boleh menjadi hamba binatang, tidak boleh menjadi hamba barang-barang, tidak boleh menjadi hamba manusia. Lihatlah di sekitar kita anda melihat manusia-manusia sibuk hanya ngurusi barang-barang. Ada manusia yang sibuk ngurusi binatang. Ada manusia yang sibuk mengurusi manusia-manusia di sekitarnya. Betapa kemudian ruginya kalau kita tidak sibuk dengan yang sang pencipta dari semuanya itu. Harusnya kita selalu berusaha untuk membersihkan diri kita dalam rangka tunduk patuh kepada Allah yaitu menjauhkan diri dari kemusyrikan, dari ketergantungan kepada selain Allah SWT. Ini adalah upaya tazkiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam eh, proses dakwah beliau di Mekah selama 13 tahun agar manusia suci dirinya dari berbagai macam bentuk kemusyrikan, segala macam bentuk keterkaitan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita suatu doa sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad Allahumma ati nafsi taqwaha Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuhu maulaha ya Allah berikanlah kepada diriku ketakwaannya engkaulah sebaik-baik yang dapat mensucikan diriku engkau adalah pemiliknya dan engkau adalah pelindungnya. Nah, dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka para sahabat berusaha bagaimana mereka mensucikan dirinya dengan menegakkan tauhid dan kemudian menjadikan seluruh hatinya terikat dengan Allah dan seluruh anggota tubuhnya terikat dengan aturan-aturan Allah. Orang yang seperti ini dia akan berjalan di dalam kebaikan-kebaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini meskipun banyak musuhnya, meskipun banyak orang ingin menghancurkannya, tapi Allah akan selalu melindunginya. Karena orang seperti ini akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan selalu melindungi, menjaga, membela orang yang bertakwa dan selalu dalam kebaikan dan kebaikan. Itu adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita tidak boleh khawatir tidak boleh takut dalam hidup ini. Kita harus selalu bergantung kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, inilah bentuk tazkiyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan lewat ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak sehingga kemudian ada yang namanya zakat. Zakat itu adalah bentuk lain daripada pensucian jiwa di mana manusia terikat dengan hartanya. Maka kewajiban mengeluarkan zakat adalah upaya untuk manusia tidak lagi menjadi orang yang pelit yang terikat dengan hartanya sehingga kemudian keberat untuk mengeluarkan zakatnya itu. Bayangkan betapa banyak dari umat Islam yang masih belum mengeluarkan zakatnya. Padahal itu merupakan satu kewajiban. Hal itu terbukti dari penelitian dilakukan oleh para peneliti terhadap bagaimana pengumpulan dana zakat dari umat Islam yang terasa masih minim sekali. Yang seharusnya diperkirakan bisa terkumpul sampai 13 triliun dari zakat itu. Tapi nampaknya basis-basis itu barangkali masih mencapai cuma 13 miliar. Dan itu pun apa ini dengan susah payah proses pengumpulannya. Sementara pemerintah sudah memberikan jalan bagi mereka yang mengeluarkan zakat bisa dipotong untuk pajaknya. Ini adalah suatu kesempatan bahwa kemudian zakat tidak terbebankan dengan ditambah pajak lagi. Sementara zakatlah kewajiban harta yang telah ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya para pendengar redakta jangan kita kemudian tertahan diri kita disebabkan oleh harta kita sehingga keberatan untuk mengeluarkan zakat itu. Nah begitu pula upaya tazkiyatun nufus melalui puasa, melalui solat, melalui sedekah, melalui jihad fisabilillah, melalui berbagai macam upaya untuk menundukkan jiwa ini agar tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh kita ragu dalam hidup ini. Tidak boleh kita kemudian bergantung kepada selain Allah karena itu adalah semua akan menghancurkan arti kehidupan kita. Lihatlah apa yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu ketika mereka ditekan oleh kekuatan-kekuatan kufar sehingga kemudian Amar bin Yasir yang melihat ibunya ditusuk dari bawah perutnya sampai dadanya sehingga mati syahid yang pertama kali adalah wanita ini. Kemudian dia dimasukkan ke dalam air, dikeluarkan lagi sampai pingsan. Kemudian ada lagi ya apa? Bilal ibn Rabah yang kemudian disiksa, ditaruh batu, di, terik yang panas. Kemudian Suhaib Ar-Rumi sahabat Nabi yang dari Romawi itu Allah kemudian diambil eh, uh, semua kekayaannya sehingga dia meninggalkan Mekah dengan kondisi tidak membawa apa-apa. Itu semua adalah merupakan satu pengorbanan dari keyakinan seorang muslim yang tunduk kepada Allah dan setiap kali ada kesulitan pasti ada kemudahan. Karena itu ketergantungan kepada Allah adalah merupakan satu bagian yang tidak boleh kita lalaikan dalam hidup ini untuk selalu author logos of control bahwa apapun yang kita lakukan secara maksimal kita kembalikan kepada Allah karena hakikat yang memberikan keberhasilan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jika manusia itu telah mampu untuk menanamkan terhadap dirinya upaya pembersihan diri untuk tidak terikat kepada selain Allah sehingga kemudian jiwanya, hatinya, kemudian seluruh anggota tubuhnya akan selalu bersama di jalan Allah Subhanahu taala maka orang ini telah membebaskan dirinya dari ketergantungan kepada syaitan, pada penyembahan kepada syaitan dan kepada selain Allah Subhanahu taala. Kemudian apa yang harus dilakukan upaya tazkiyah yang kedua yaitu dia berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, upaya tazkiyah ini adalah merupakan sesuatu hal yang harus kita sadari hidup ini adalah menjalankan perintah atau meninggalkan larangan. Hal mana itu terjadi dalam kehidupan-kehidupan manusia yang tidak beragama. Mereka juga punya kewajiban. Mereka juga meninggalkan yang terlarang. Baik dalam budaya, dalam satu masyarakat, yang kemudian modern dan seterusnya. Ada hal seperti itu. Nah, kalau mereka menjalankan hal yang sebatas duniawi, tapi seorang muslim yang menjalankan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah, maka dia bernilai ibadah. Ingatlah sabda Rasulullah SAW dalam hadis Qudsi yang dibuatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, Barang siapa memusuhi waliku, maka aku proklamirkan perang kepadanya. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih baik bagiku daripada aku yang kewajibkan kepadanya. Senantiasa hamba aku mendekat kepadaku dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Bila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya untuk mendengarkan, matanya untuk melihat, tangannya untuk berkreasi, dan kakinya untuk berjalan. Apabila dia meminta kepadaku, pasti kuberikan. Apabila berlindung kepadaku, pasti kulindungi dia. Tidaklah aku rela mengerjakan sesuatu seperti ragunya aku mengambil nyawa orang mukmin karena mati, sementara aku tak suka menyakitinya. Dalam peristiwa yang disebutkan dalam riwayat ini, betapa bahwa seorang hamba Allah itu, jika dia menjalankan kewajiban, ditambah dengan yang sunnah-sunnah, pasti Allah akan mencintai orang seperti itu. Pasti Allah melindungi orang seperti itu. Ditambah tentunya kalau orang sudah menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, dia akan berusaha untuk meninggalkan yang haram dan kemudian meninggalkan yang syubhat yang itu akan dapat merusak tatanan dari kehidupannya. Padahal dalam satu kesempatan mengatakan, "Mana batalah min fannaru aulalah jika kemudian satu badan yang tumbuh dari badan itu daging yang berasal dari makanan haram maka neraka lebih pantas baginya karena itu seorang mukmin akan menghindari segala macam bentuk yang mengarah kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang-kadang kita melihat adanya satu penipuan, satu apa manipulasi dari berbagai pihak dengan caranya umpamanya menjual daging celek dicampur dengan daging sapi. Itu adalah penipuan. Dan kalau kita tahu, maka haram kita untuk memakan dagingnya seperti itu. Sementara syubhat yang terjadi di pasar-pasar, tercampurnya antara halal dan haram dan itulah namanya syubhat kalau kita tahu itu lebih baik kita tinggalkan sampai kita memperoleh betul-betul yang halal dan ini adalah merupakan upaya yang harus kita lakukan dalam rangka menjaga diri dari segala bentuk yang apa ini e, terlarang. Nah, kemudian e, hal yang ketiga, orang yang melakukan tes nufus yaitu mereka yang selalu menjaga ketentuan-ketentuan sunnah Rasulullah SAW. Karena ukuran orang dekat dan jauh dari Rasulullah akan bisa diukur dari jauh dan dekatnya dia terhadap sunnah Rasulullah SAW. Karena itu upaya untuk mendalami sunnah-sunnah Nabi. Kemudian sunnah itu adalah segala yang diucapkan, kemudian yang diperbuat, dan yang disetujui oleh Rasulullah SAW dengan diamnya beliau itu adalah merupakan sunnah yang itu telah terwariskan kepada kita dari para sahabat tabiin dan seterusnya sampai yang dikumpulkan oleh Imam Malik, Imam Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud, eh, Imam Ahmad dan berbagai macam eh, daripada ahli hadis yang telah mengumpulkan dalam kitab-kitab mereka dan telah diupayakan untuk dibersihkan oleh para ulama dari segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencampur adukkan kebenaran yang kemudian membuat hadis-hadis palsu mereka kemudian melakukan satu bentuk manipulasi yang mengajarkan dengan ajaran-ajaran yang tidak benar tetapi mengatasnamakan Rasulullah SAW dan itu adalah merupakan satu bentuk penyimpangan-penyimpangan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh para ulama begitu maksimal sehingga kemudian mereka mampu mengungkap berbagai macam bentuk talbis atau penipuan-penipuan yang atas nama agama sehingga menjumuskan banyak manusia karena kebodohannya. Sementara kalau kita memahami, mempelajari, maka kita tidak akan terbawa kepada arus yang salah. Hal mana kita bisa melihat betapa banyak penyimpangan-penyimpangan dalam akidah Betapa banyak penyimpangan-penyimpangan dalam halal hal dan haram. Betapa banyak penyimpangan dan penambahan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah. Sehingga sunnah menjadi bid'ah. Yang muncul adalah bid'ah bukan sunnahnya lagi. Karenanya para pendengar para rahimakumullah kita harus menyadari terhadap berbagai macam upaya yang dapat merusak tatanan kepribadian kita sehingga kita harus berusaha untuk bagaimana menjaga keutuhan pribadi ini dari segala bentuk penyimpangan baik penyimpangan itu berkaitan akidah seperti yang diajarkan oleh kaum-kaum sufi yang menyimpang dengan hulul dan wahdatul wujudnya atau kemudian Anda akan melihat berbagai macam pihak yang permisif terhadap bagian-bagian yang berkaitan halal dan haram dan juga Anda akan menemukan berbagai pihak yang telah menebarkan bid'ah-bid'ah untuk sebenarnya mematikan sunnah dan itu semua adalah berbagai bentuk penyimpangan yang ada di masyarakat kita yang jika kita tidak menyadari terhadap berbagai macam penyimpangan itu niscaya kita bisa terjerumus ke dalam berbentuk, segala bentuk penyimpangan itu karena itu para pendengar data ingatlah yang tadi disampaikan bahwa seorang mukmin akan selalu bergegas dalam kebaikan-kebaikan sambil berharap untuk kebaikan itu diterima oleh Allah Sementara dalam kesempatan yang lain dia juga khawatir kalau kemudian kebaikan-kebaikan itu hanya akan menuai kegagalan di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena e, ditolaknya amal tersebut. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa pribadi mukmin tidak seperti itu pribadi mukmin yang melakukan kebaikan-kebaikan tapi khawatir kalau kebaikan itu tidak diterima oleh Allah sehingga dia mencari jalan bagaimana untuk bisa mengganti jika terdapat sesuatu kekurangan dalam ibadahnya itu. Umpamanya eh, apabila seorang mukmin itu salat dia menjalankan salat itu sebagai kewajibannya lima waktu. Kemudian dia jalankan dengan penuh khusyuk dengan penuh apa ini rasa apa ini tanggung jawab kemudian masih saja di dalam dirinya itu ada kekhawatiran jangan-jangan sholatku tadi tidak diterima oleh Allah SWT maka jika ada sesuatu disebabkan karena kekurangan mungkin salah dalam wuduknya mungkin kurang konsentrasinya maka saat itu dia akan berpikir bagaimana untuk mengganti kekurangan itu dengan menjalankan yang sunnah-sunnah, maka dia terdorong untuk menjalankan sunnah yang qabliyah maupun ba'diyah, kemudian istighfar, kemudian zikir dan lain sebagainya. Itulah yang Allah sebutkan tentang mereka dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61, mereka yang meskipun sudah berbuat kebaikan tetapi hati mereka khawatir kalau diterima oleh Allah sehingga mereka bersegegas dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya dan mereka selalu kemudian berharap kepada Allah atas diterimanya amal itu. Demikian mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya dan setelah iklan yang berikut ini kita akan interaktif insya Allah dan bagi pendengar data yang ingin berinteraksi dengan kita bisa menghubungi kami lewat uh, telepon 0218816363 0218816363 atau melalui SMS 081511107107. Demikian, mudah-mudahan kita akan ketemu lagi setelah yang berikut ini. Pendengar redaktor Dokter rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita ini dengan uh, interaksi interaktif lewat telepon maupun uh, eh, SMS dan Mas Firman Hakim sudah siap dengan uh, telepon yang pertama. Dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam malam Pak Ustaz. Ya. Uh, dengan Bu Dwi Tambun. Iya, Bu. Hai Pak Ustaz. Alhamdulillah. Nah, ya. Aduh ya, ini langsung ya Pak Ustaz ya. Iya, Bu. Ini saya mau menanyakan tentang Al-Quran uh, merupakan kan ini kajian dari mazhab Asairiyah itu ya Pak ya hmm. sama jamnya ya Al-Qur'an merupakan makhluk hidup ya. Hmm. Dia bukan merupakan kalam Allah. Nah, itu kan hmm. merupakan salah besar ya Pak ya. Kan yeah. Al-Qur'an itu uh, cuma menyampaikan dari perkataan atau uh, dari firman Allah. Hmm. Kemudian disalah asumsikan. Nah, terus yang ingin saya tanyakan korelasinya dengan Ia karena budwa iya karena iya sain ya. Hmm. Itu kan ada juga ayatnya bahwa kalau kita uh, kafir ya Pak ya kalau Hmm. mengatakan kalau Al-Quran itu bukan bukan kalam Allah tapi perkataan manusia ya. Hmm. Korelasinya bagaimana? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, bagaimana tentang ini Pak? Uh, kan kalau sunnah wal jamaah ya, ya itu kan kesimpulannya kalau mazhab syafi'i itu kan sama e, kalau Al-Quran itu merupakan e, bukan makhluk hidup tapi perkataan Allah lalu imam siapa pak yang dia ikutin itu yang mazhab-mazhab jamiah ma'asyariah dan lain sebagainya itu saya mohon penjelasan Pak Ustadz ya karena mereka itu memakai imam siapa nggak ngerti ya kadang-kadang umat itu dibuat bingung ya hmm. saya mohon penjelasan Pak Ustadz ya yeah. Iya. uh, Sukron yeah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, Bu Dwi, Barakalafik. Eh, berkaitan dengan Al-Quran makhluk ini baru muncul sekitar abad ketiga. Yang memunculkan ini eh, adalah eh, tokoh-tokoh dari Mu'tazilah. Yang paling dikenal itu namanya Bishir Al-Marisi. Bahwa karena pengaruh filsafat eh, Yunani, mereka kemudian menggunakan akalnya dalam porsi yang tidak betul sehingga kemudian e, sempat e, menjadikan satu fitnah besar bahkan kemudian pem, pemikiran itu diadopsi oleh penguasa saat itu yang namanya Al-Ma'mun pada dinasti Abbasiyah yang karena pemaksaan lewat kekuasaan maka kemudian e, sejumlah ulama dipaksa untuk menerima pemikiran seperti itu atau keyakinan seperti itu dan ulama-ulama besar saat itu mereka menolak dan kemudian mereka mengalami suatu penyiksaan yang luar biasa sampai kemudian Imam Ahmad itu disiksa luar biasa dan e, juga di, di, dilakukan satu bentuk perdebatan-perdebatan apakah betul pernyataan itu atau salah tetapi Imam Syafi'i rahimahullah dia beliau menyatakan kalau memang benar uh, pengikut Ahlussunnah Jamaah itu mengikuti madzhab Imam Syafi'i, maka justru Imam Syafi'i itu berkata, siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk itu telah kafir. Karena itu adalah keyakinan yang keliru. Jadi uh, kalau ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana perdebatan Al-Qur'an makhluk atau tidak, memang harus merujuk kepada berbagai macam karangan para ulama di antara Imam Ahmad rahimahullah dalam apa yang ada doa Zanadiqah dan juga perdebatan uh, Al-Bishr Al-Marisi dengan Al Syekh Abdul Aziz Al-Qari eh, Al-Makki yang kemudian uh, ditulis dalam buku Al-Haidah. Di situ akan mendapatkan kita akan mendapatkan berbagai macam penjelasan yang yang nyata gitu bahwa apa kita apa keyakinan Al-Qur'an makhluk itu adalah merupakan satu keyakinan yang keliru Sebab Al-Quran adalah berasal dari Allah SWT dan Allah yang maha mutlak bukan sebagai yang makhluk. Maka kalam Allah termasuk bagian daripada sifat Allah SWT dan tidak mungkin sifat Allah itu menjadi makhluk. Karenanya kita yakin Al-Quran berasal dari Allah dan kembali akan kembali kepada Allah SWT. Barakulah fikum. Uh, untuk uh, pertanyaan yang kedua tentang ahli sunnah wal jamaah ini sebenarnya kalau ahli sunnah wal jamaah ini betul karena ahli sunnah wal jamaah ini ungkapan yang ditarik-tarik ke sana kemari. Makna dari ahli sunnah wal jamaah itu diterangkan pertama kali oleh Ibnu Abbas. Jadi ungkapan ahli sunnah wal jamaah itu pertama kali diungkapkan oleh Ibnu Abbas seperti dalam riwayat Imam Al-Lalkai dalam kitab Syarh Etiqat eh, Usul Ahli Sunnah wal Jamaah. Di mana ahli sunnah wal jamaah ini ya yang muncul di masa Rasulullah dan para sahabatnya kemudian dikembangkan oleh para tabiin tabi'in tabiin sampai generasi berikutnya itu tidak mengenal mereka itu keyakinan Al-Quran makhluk tidak ada itu jadi Al-Quran makhluk ini baru muncul abad ketiga dan itu dipelopori oleh kelompok Mu'tazilah dan nampaknya sekarang sudah mulai dihidup-hidupkan kembali ini karena neo Mu'tazilah sudah mulai bermunculan karena itu dikembangkan oleh apa ini pihak Barat dalam rangka untuk mengacaukan berbagai macam pemikiran-pemikiran Islam termasuk keyakinan umat Islam karenanya kita jangan sampai terbawa kepada pemikiran yang keliru seperti itu Waalaikumsalam mari kita akan mendengarkan untuk uh, penelpon yang berikutnya ya silakan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari siapa? Assalamualaikum Pak dari Bukit Jonggol Pak Ustaz Bukit ya silakan Pak Jonggol Pak Ustaz Jonggol ya Pak ya ini Pak Ustaz ya. Radionya tolong dikecilkan Pak Oke. Iya. Hmm. Ini Pak Ustaz mau nanya uh, surat al ya. Az-Zumar ayat berapa? Ayat 53. Az-Zumar ayat 53. Iya. saya minasyaitonir menajim. Qul ya na. Asrofu ala anfusihim dan hmm. taknatu min rahmatillahi iya. allaha yakilu jenubah jami'an innahu huwal kufur rahim. Iya. Katakanlah wahai Muhammad Wahai hamba-hambaku hmm. Yang telah berlebih-lebihan Merugikan diri sendiri hmm. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah hmm. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa hmm. Karena dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang hmm. Nah ini pusat ini kayaknya Bukan kayaknya ya ini ada di diri saya yeah. yang melampaui batas gitu Pak Ustaz. Yeah. Sebelum saya tahu eh, <clears throat> apa di isi-isi Al-Quran itu. Hmm. Nah ini Pak oh, Ustaz, jadi saya rasa takut, takut nggak diampuni, uh, takut nggak diterima. Hmm. Nah, jadi selalu takut. Nah ini uh, apakah saya itu termasuk putus asa gitu Pak Ustaz? Iya. Nah, ah, terus ini Pak Ustaz yang kedua. Hmm. Di sini yang kedua surat Al-Hijr. Al-Hijr. Al-Hijr. Al-Hijr. Eh, ayatnya 55 56. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu batarnaga bil haqqi fala nagu minal eh, qawanitin. Qala ma ya wa ma qala ma yaqnut min rahmati rabbih illa illa dolun gitu. Hmm. Mereka malaikat berkata kepada Nabi Ibrahim, hmm. kami membawa berita gembira yang benar padamu. Karena itu janganlah kau menjadi orang yang putus asa. Hmm. Nabi Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat topnya hmm. kecuali orang yang sesat itu. Hmm. Nah ini Pak Ustaz gini, saya ada kalanya suka gini. Kenapa kok saya lagi eh, nggak waktu kecil aja atau waktu bayi nggak dimatikan aja gitu Pak Ustaz? <laughs> <laughs> gitu Pak Ustaz. Iya. Nah ini suka sekarang suka ada pikiran ke situ gitu Pak Ustaz. Yeah. Saking takutnya gitu Pak Ustaz. Iya. Yeah. Nah itu apa termasuk putus asa juga Pak Ustaz. Iya, yeah, Nah itu aja Pak Ustaz. Yeah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini pertanyaan bagus dari Pak Akid karena memang dialami langsung oleh beliau bahwa sebenarnya kita ini semua manusia yang hidup eh, akan selalu mengalami suatu dosa dan dosa itu dalam dua hal yaitu kemungkinan pertama meninggalkan perintah Allah. Kemungkinan kedua dosa itu adalah melaksanakan larangan Allah. Itulah namanya dosa. Nah, ketika orang itu berbuat dosa, hakikatnya mereka telah melampaui dirinya sendiri. Berarti telah melanggar Allah SWT. Berarti dia berhak untuk dihukum. Tetapi Allah yang maha penyayang itu, maha pengampun itu, begitu sayangnya sama kita memberikan kesempatan terus coba kita perhatikan apa yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih dia hanya melanggar satu perintah Allah yaitu tidak tunduk kepada Adam alaihissalam karena dia menolak perintah Allah itu berarti meninggalkan satu perintah Allah laknat dia Allah usir dia Allah tetapkan dia untuk masuk neraka selama-lamanya ketika nanti terjadi hari kiamat satu perintah Allah ditinggalkan. Ketika Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya di surga, yang kemudian mereka diberikan kesempatan untuk menikmati seluruh isi surga itu, kecuali satu pohon. Jangan didekati pohon itu. Ternyata oleh keduanya pohon itu malah kemudian dimakan. Nah, ini ada bentuk lain daripada satu pelanggaran, yaitu melanggar larangan Allah. Itulah namanya dosa. Karena satu larangan dilakukan oleh Adam alaihissalam bersama istrinya, Allah usir mereka dari surga sehingga diturunkan ke langit dunia ini. Pertanyaan kita, berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan? Dalam bentuk meninggalkan perintah Allah atau kemudian melarang melanggar larangan Allah SWT. Nah kita manusia yang penuh dengan dosa inilah maka Allah katakan wahai hambaku Janganlah kalian berlebih melampaui batas pada diri kalian. Sadar. Tetapi kalaupun itu terjadi, la taqnatum min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Artinya bahwa segala perbuatan kamu itu bisa jadi karena kelemahan kamu, bisa jadi karena godaan syaitan. Tetapi kalau kamu kembali kepada Allah, Allah akan maafkan semua dosamu itu. Inna Allah la yaghfiru inna Allah yaghfiru jami'a. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap semua dosa itu. Nah, ketika kemudian kita sudah menyadari di hadapan Allah atas kesalahan dan dosa kita itu, dengan bertaubat, dengan banyak istighfar, dan kemudian memperbaiki diri, dengan meninggalkan tempat maksiat itu atau tempat pembuat perbuatan dosa itu dan kemudian mengisi dengan kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Ketika itu sudah kita lakukan, jangan putus-putus asa. Apalagi ungkapan waktu tadi itu sampai mengatakan, Ya Allah, kenapa saya dilahirkan di dunia? Kenapa dulu saya mati tidak waktu kecil saja? Dan lain sebagainya. Tidak boleh ada ungkapan seperti itu. Dan jangan pernah menyesali arti hidup Anda. Karena ini adalah merupakan takdir Allah. Anda diciptakan di dunia. Anda kemudian menjadi orang yang tinggal permasalahannya bagaimana menyadari bahwa diri ini sebagai hamba Allah. Kalau memang tersesat jalan, kembalilah kepada jalan Allah. Nah, dengan jalan itu, maka kita akan yakin seyakin-yakinnya bahwa kita di posisi yang benar. Tidak boleh ada keraguan lagi, Pak Ukit. Tidak boleh ada keputusasaan lagi. Bahwa apa yang telah terjadi, Allah pasti akan mengampunkannya. Hanya kemudian, barangkali, untuk kemudian mengisi waktu kita dan mengganti kesalahan kita yang dulu maka kita rubah dengan kebaikan-kebaikan. Itulah kata Umar Khattab, tidak ada satu dosa yang pernah aku lakukan dalam masa jahiliyah kecuali aku ganti dengan yang lebih baik. Nah, begitulah sikapnya. Tidak boleh putus asa, tetapi justru harus optimistis. Karena Rasulullah mengatakan Inna Allah yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir Allah akan selalu menerima taubat seorang hamba sampai napasnya di kerongkongannya. Kalau udah mau mati munaza, udah selesai itu. Tapi kalau sudah masih itu masih segar, kita berkesempatan untuk bertobat dan jangan kemudian putus asa. Apalagi Pak Oke tadi udah bicara lewat telepon, nampaknya masih segar, maka sungguh kesempatan untuk selalu mengisi sisa hidup Pak Oke dan kita semuanya dengan untuk mencari keridhaan Allah dan keridhaan Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita lanjutkan uh, untuk apa penelpon berikutnya. Silakan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. ya, Bu. Saya Bu Amina nih dari Jati Agung. Bu Amina Jati Agung ya, Bu. Ini mau tanya tolong minta penjelasan nih, Ustaz. Iya, Bu. Mengenai orang-orang uh, sejak apa diciptakan manusia di muka bumi. Uh. Dan sejenisnya gitu, Ustaz. Uh, ya. Apakah orang-orang yang telah mati itu Ustaz yeah. apakah sudah mendapatkan siksa neraka jahanam uh -huh. bagaimana dengan siksa kubur yeah. apakah sudah berlaku dan bagaimana pula dengan hari berbangkit uh -huh. hari penghisapan uh -huh. bukankah ini terjadi setelah hari kiamat uh -huh. sebab dalam Al-Quran kan menyatakan surga dan neraka itu telah disediakan oleh Allah yeah. Oh, yang menjadi pertanyaan saya apakah sudah ada penghuni surga dan neraka? Hmm. Itu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Hmm, hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, menarik sekali pertanyaan Ibu Aminah bahwa apakah sudah ada sekarang orang yang di surga maupun di neraka. Eh, kita berkaitan dengan masalah yang gaib tidak boleh berbicara kecuali dengan ilmu kecuali dengan apa yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun kemudian eh, diberitakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang beliau sampaikan nah kalau kita perhatikan bahwa eh, Rasulullah SAW pernah ditunjukkan ya Rasulullah SAW pernah ditunjukkan tentang bagaimana surga dan bagaimana neraka. Sehingga informasi yang disampaikan oleh Rasulullah tentang bagaimana kondisi di sana itu yang kemudian kita uh, terima. Karena keyakinan kita Nabi Muhammad adalah diantaranya membenarkan apa yang beliau sampaikan. Nah, kemudian uh, kalau kita lihat dari pertanyaan Ibu Amin apakah kemudian di kuburan itu sudah ada siksaannya? Sebab nanti kalau kita dihadapkan kepada Allah kan melalui proses. Proses pertama saat kematian adanya di alam barzah di kuburan. Kemudian saat dibangkitkan sampai pada saat kita menerima hasil apa ini pekerjaan kita, rapat kita sehingga kita masuk surga atau masuk neraka. Di mana Allah SWT mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzih 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa al hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam surat Al-Imran ayat 185 Allah katakan setiap manusia pasti mati dan masing-masing kalian akan mendapatkan balasannya pada hari kiamat nanti. Maka barang siapa yang terselamatkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga maka dialah orang yang sukses. Nah, pertanyaannya apakah kemudian sekarang ada juga penyiksaan di kuburan itu? Para ulama banyak sekali merujuk kepada ayat yang ke-46 dari surat Ghafir Surat Ghafir juga disebut dengan surat Al-Mu'min. Itu dalam ayat yang ke-46 tentang Fir'aun. Laknatullah alaih. Yaitu bahwa Fir'aun itu Allah sebutkan An-naru yu'raduna alaiya huduwa wa Dia akan dihadapkan kepada apa? apa Fir'aun dan kaumnya itu akan dihadapkan kepada apa penyiksaan api di waktu pagi dan sore hari. Kita tahu Fir'aun itu sudah meninggal dan dia di alam kubur. Sementara ada ditemukan di Mesir bahwa jasad Firaun itu masih masih apa di kayak seperti mumi gitu. Ya, diberikan satu uh, bentuk jenis apa pengawet sehingga kemudian ditaruh di museum. Jadi tontonan bagi banyak orang. Nah, sementara berita dari Al-Qur'an dia disiksa pagi dan sore dengan api. Nah, apakah bentuk penyiksaan itu secara fisik atau cuma hanya rohnya saja? itu sudah alam yang lainnya. Wallahu alam bagaimana bentuk penyiksaannya dan apa yang dirasakan orang itu. Yang jelas Rasul mengatakan pertama kali seseorang ketika disiksa oleh Allah eh, oleh malaikat itu orang yang tersiksa itu berteriak sedemikian rupa yang kemudian tidak bisa didengar oleh manusia dan jin dan makhluk lain bisa mendengarkan itu. Berarti ada sisa kubur dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran seperti ini. Sehingga karenanya kita hanya meyakini apa yang diberitakan oleh Al-Quran maupun disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Sekalian, untuk sementara kita skos dulu uh, menunggu yang lewat berikut ini. Barakulahikum Pendengar daftar rahimakumullah, kita akan masuk ke SMS karena begitu banyak SMS yang masuk sampai nanti kita lanjutkan dengan apa ini interaksi lewat telepon. E, ada pertanyaan lewat SMS. E, eh, ada berapa macam tauhid kalau dilihat dari surat Al-Fatihah? E, ketika kita mempelajari surat Al-Fatihah, kita akan temukan sama juga dalam e, seluruh bagian Al-Quran, karena Al-Fatihah itu ibarat dia ringkasan dari seluruh Al-Quran. Al Dan di dalam Al-Fatihah itu mengandung seluruh tauhid yaitu ada tiga macam. Tauhid apa ini? Eh, Al-Rububiyyah eh, yaitu alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian eh, tauhid al-uluhiyah yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian tauhid uh, al-asma' wa sifat yaitu ar-rahman ar-rahim. eh, Malik Yaumiddin dan seterusnya. Nah, tiga macam tauhid inilah yang diringkaskan oleh para ulama salaf rahimahumullah sehingga itu eh, tercakup juga di dalam surat Al-Fatihah. Eh, kemudian eh, kalau kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan di eh, SMS ini, ada beberapa pertanyaan yang mirip yaitu Ustaz bagaimana cara untuk mencapai ikhlas dan ridha Allah? kita tentunya untuk mencapai ikhlas itu pertama harus disadari bahwa e, tauhid itulah inti bagaimana mencapai ikhlas sehingga seorang itu tidak lagi bergantung kecuali kepada Allah. Dia menyadari tidak ada Tuhan yang berada disembah kecuali Allah dan dia selalu selalu bergantung kepada Allah. Dia yakini bahwa dia diciptakan oleh Allah, dia dimiliki oleh Allah dan dia berhak untuk diatur oleh Allah sesuai dengan syariat Allah. Nah, kalau itu dia lakukan, maka yang kedua, ketika dia berbuat jangan sampai ada indikasi bahwa dia berbuat karena manusia untuk dipuji, untuk kemudian apa disanjung. Jangan. Kita berbuat karena Allah SWT. Karenanya e, tidak ada perbedaan di hadapan orang banyak maupun orang sedikit ataupun nggak ada orang itu ada indikasi orang ikhlas. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan kalau Anda melihat seseorang ketika sholat sendirian begitu cepatnya, ketika sholat di depan orang banyak, begitu apa ini e, lambannya, tenangnya, maka indikasi adalah orang yang tidak ikhlas. Nah, karenanya e, untuk mencapai keikhlasan ini bukan ukuran jumlah tetapi bagaimana perbuatan itu betul-betul karena Allah SWT. Kemudian ada pertanyaan bagaimana kalau kemudian setelah berbuat kebaikan yang begitu apa ini yakinnya keikhlasannya itu tapi kemudian dipuji sama orang nah itu pernah dialami oleh seorang sahabat Nabi bagaimana ketika dia berbuat baik yang karena itu dilakukan itu dilakukan karena Allah kemudian dipuji oleh orang maka Rasul mengatakan eh, dari ke ajil ajil muslim itu adalah merupakan satu kebaikan yang Allah segerakan sebagai satu kebaikan bagi seorang muslim di dunia. Jadi kalau selama kita sudah ikhlas, adapun kalau orang muji, bagi kita pujian itu tidak mempengaruhi terhadap amal kita itu. Begitu juga kalau ada orang yang kemudian mencela, itu tidak mempengaruhi terhadap apa yang kita perbuat itu. Jadi baik mencela maupun puji sebenarnya tidak berpengaruh bagi orang yang ikhlas itu. Nah, untuk bagaimana mencapai ridha Allah, tentunya Allah tidak akan memberikan ridhonya kecuali kalau kita taat kepada Allah dengan sepenuhnya. Artinya bahwa seluruh ketentuan syariat Allah itu sedapat mungkin untuk dijalankan dan kemudian jangan diperhitungkan apa yang akan menjadi akibat disebabkan karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan man talaba ridallahi bi sakhatin nasi kafahu maunatan nas. Siapa yang mencari ridha Allah karena itu manusia murka, Allah akan melindungi orang itu dari manusia-manusia itu. Wa man talaba ridha nas bi sakhatin nas au Allahu ilaihin nas. Bila kemudian seseorang dalam rangka kemudian mencari ridhonya manusia. Karena itu kemudian dia menjadikan Allah murka maka orang seperti itu akan ditinggalkan oleh Allah dicampik-campik oleh manusia itu sendiri. Karenanya eh, selain kita berusaha untuk mencari ridha Allah dengan menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, syariat-syariat Allah, kita juga berdoa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridhamu dan bisa mencapai surgamu dan aku berlindung kepada murkamu dan juga nerakamu. Begitu pula Rasul mengajarkan Allahumma inni a'udzubiridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan ridhamu daripada murkamu. Nah, kalau Allah memberikan ridha kepada seorang, sungguh orang itu akan berada di dalam kebaikan dan kebaikan dan ketaatan serta ketaatan. Barakallahu fikum. Uh, kemudian kita apa ini uh, melihat di sini ada sejumlah pertanyaan di antaranya uh, Ustaz saya lagi futur nih gimana caranya futur ini dalam bahasa anak-anak sekarang ini namanya BT ya jadi semangat beribadahnya menurun semangat kepada kebaikannya itu berkurang nah begitulah keadaannya iman ini memang dia naik dan turun al imanu yazidu wa yanqus yazidu bi ta'at wa yanqus ma'asi para ulama mengingatkan bahwa iman itu naik dan turun naik keimanan itu ketika seseorang dalam ketaatan-ketaatan. Ketika Anda sholat lima waktu tepat waktu, kemudian dijalankan dengan penuh kehusuan, ditambah yang sunnah-sunnah, Anda bangun malam, Anda puasa sunnah, Anda bersedekah, Anda banyak baca Al-Quran, Anda berbuat baik kepada lingkungan Anda, itu iman akan naik. Ketika kemudian tiba-tiba Anda keluar ke rumah, kemudian ada maksiat di situ, atau ke mall atau ke tempat-tempat maksiat ya Anda mendapatkan kemaksiatan kemaksiatan itu akan berpengaruh dalam diri Anda sehingga kemudian itu menjadi titik-titik hitam di hati Anda menyebabkan Anda sudah mulai berat untuk sholat tepat waktu merasa berat untuk baca Al-Quran, merasa berat untuk bersedekah, merasa buat berat untuk berbuat kebaikan-kebaikan, berarti itu indikasi iman lagi menurun. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Imam Tabrani, "Di kulli amalin syarrah wa li kulli syarratin fatrah." Setiap amal yang dilakukan manusia itu ada masanya. Ada masa di mana manusia itu sedang dalam kondisi semangat bagus, perbuatannya. Pada saat tertentu, yang amalin syarra, kulli syarratin fatrah. Pada saat tertentu, pada titik klimaksnya semangat itu menurun sampai kepada futur. Itu yang namanya BT itu. Nah ketika terjadi itu, kata Rasulullah, jangan kamu lari kemana-mana, jangan kamu pergi kemana-mana. Kamu harus tetap berada di atas sunnahku. Ya, famankana fatratuhu ila sunnati faqad hudiya. Ketika saat seseorang dalam keadaan futur atau lagi BT itu, Jangan pergi kemana-mana, jangan ke maksiat. Karena itu kamu akan hancur. Tapi kalau kamu berada di atas sunnah Rasulullah SAW, kamu di atas kebenaran, mendingan di rumah aja. Daripada kemudian ke sana kemari. Maka sungguh itu Anda akan selamat. Jika Anda kemudian pada saat BT atau futur itu kemudian pergi kemana-mana, apalagi ke tempat maksiat, maka situlah kehancuran Anda. Nasallahu afeh, karenanya kita harus menjaga keutuhan keimanan kita itu. Jangan sampai kemudian futur. Ada juga pertanyaan dari seorang akhwat ini, saya banyak berdoa, tapi kemudian doanya khusus lebih, lebih khusus minta jodoh yang sementara umur sudah 35 tahun nggak datang-datang jodoh. Apakah ada dosa yang saya sudah lakukan ini? Kok sampai doanya nggak dikabulkan sama Allah? Jodoh nggak pernah datang sampai sekarang. Akhwati fiddin rahimakumullah para wanita yang masih belum mendapatkan jodoh, kalian adalah hamba-hamba Allah yang sudah ditetapkan dalam hidup ini siapakah jodoh kalian sebagaimana rezeki juga Allah tetapkan makanya rezeki anda tidak akan jatuh ke tangan orang lain dan yakini bahwa jodoh anda tidak akan juga jatuh ke tangan orang lain semua ditetapkan oleh Allah dengan ketentuannya hanya kemudian kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita makanya kita berdoa kepada Allah ya Allah segerakan berikan jodoh kepadaku sehingga aku dapat menjalankan hidup lebih tenang dan bisa merasakan bagaimana kemudian dalam kehidupan bersuami istri itu nah kalau kemudian belum mencapai itu, ya sabar dulu sambil terus berdoa dan berusaha melalui orang-orang soleh, melalui orang-orang baik, menyampaikan jika ada kemudian ada jodoh yang cocok buat saya, tolong apa ini saya diberitahukan atau kemudian saya disampaikan atau kemudian saya diajukan dan seterusnya, jika kemudian itu menjadi jodoh Anda tidak akan lepas daripada Anda. Karenanya tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah bagi orang mukmin, doa pasti dikabulkan, tinggal masalah waktu saja, tinggal bagaimana kita akan menerima ketentuan itu dan jangan lupa kalau berdoa harus yakin jangan kemudian doa anda mengatakan tapi andanya ragu harus yakin kata Rasulullah Allah antum wa antum ijabah berdoalah kepada Allah dan kamu yakin bahwa doamu akan ibadah oleh Allah, eh, dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, keyakinan itu yang akan menjadikan eh, Anda apa ini dikabulkan oleh Allah. Kemudian proses berdoa pun harus benar, ya. Proses berdoa pun harus benar dan kemudian dilaksanakan pada waktu-waktu yang terkabulkan, di antaranya dalam pertinggahan malam. Dan jangan pernah kecil hati, apalagi putus asa bahwa segala yang Anda minta pasti Allah berikan. Kalaupun tidak diperoleh di dunia ini, Allah sudah menyiapkan di akhirat kelak di surga. Karenanya jangan kecil hati, pasti Allah akan berikan apa yang Anda inginkan. Barakallahu fiikum. Terus kalian uh, eh, memang yang di apa ini SMS ini cukup banyak. Kemudian kalau apa ini kita selingi juga dengan apa ini te telepon juga boleh ini. Mas Firman sudah memberikan isyarat ada yang akan masuk silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Ibu Yani dari Bungas 3 Ustaz. Iya Bu Yani, silakan Bu. Uh, saya mau ini Ustaz apa minta penjelasannya gitu. Mm -hmm. uh, mengenai kenakalan anak kami gitu. Iya Bu. Anak saya itu kalau dibilang nggak pernah mendengar. Oh, ya? Kalau dibilang melawan. Oh, ya? bagaimana caranya kami sudah mengajar, sudah mengajar dia untuk melakukan perintah-perintah Allah yang wajib ia lakukan tapi yang lain-lain dia nggak pernah mau melakukan hmm. udah itu dia kalau dibilang nggak pernah mendengar apa yang dibilang dia langgar semua itu umur berapa warnanya bu umur 16 Ustaz oh ya jadi saya saya udah gimana caranya biar anak saya itu mendengar perkataan kami gitu. Iya. Saya mohon penjelasannya. Iya, warahmatullahi nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Eh, banyak orang tua yang mengalami hal yang sama. Ketika mendapatkan anak-anaknya menjadi pembangkang, anak-anaknya mengalami suatu kondisi perilaku yang berbeda dengan yang diajarkan orang tuanya di antaranya menolak apa ini eh, perintah-perintah atau kemudian melanggar ketentuan-ketentuan Allah dengan meninggalkan sholat dan sebagainya. Ini adalah suatu keadaan yang juga dialami oleh eh, orang-orang soleh sebelum kita yaitu diantaranya Nabi Nuh alaihissalam juga mengalami hal yang sama diuji dengan anaknya. Nah eh, kalau kita mengalami hal seperti itu bahwa yang perlu disadari jangan hanya sebatas menyalahkan anak itu coba kita koreksi terhadap diri kita sendiri. Apakah ada satu kesalahan di dalam mendidik anak kita? Ataukah kemudian ada sesuatu makanan yang telah kita berikan kepada anak kita dari sumber yang tidak benar? Ataukah kita mencontohkan sesuatu perbuatan yang tidak baik kepada anak kita? Nah, kalau kemudian kita temukan ada kelemahan pada kita, mungkin ada pada suami, mungkin ada pada istri, dicoba untuk kemudian diperbaiki disadari kelemahan itu kemudian diperbaiki lebih bagus apa ini e, terlambat daripada kemudian tidak sama sekali nah kemudian setelah itu baru kita melihat kenapa anak ini sudah kita ajarkan yang benar kemudian kita berikan contoh yang benar kita berikan makanan yang halal kita doa sama Allah pagi siang malam untuk anak-anak kita itu tapi kok masih ada saja yang membangkang seperti itu maka kemudian kita coba Barangkali anak itu bergaul dengan lingkungan yang salah. Barangkali anak ini telah mendapatkan satu masukan-masukan yang keliru tentang orang tuanya. ada kemudian anak ini apa ini terpengaruh oleh apa yang dia tonton lewat televisi, lihat visi, lihat berbagai macam bentuk eh, apa ini brainwashing yang uh, dia telah peroleh dari sumber-sumber yang lewat internet dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah ketemu tentang apa masalah yang mempengaruhi anak kita itu, coba kita berikan solusi. Jika kemudian faktornya dia di lingkungan yang salah, kita alihkan dari lingkungan yang salah ke arah lingkungan yang lebih baik dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah mengetahui semua permasalahan itu, permasalahan itu bisa dipecahkan secara bertahap dan kemudian anak itu e, diarahkan kepada e, arah yang benar baik lewat kawannya atau lewat apa ini lingkungannya atau lewat pendidikan yang ada di rumah dengan pendekatan-pendekatan sebab anak yang seumur itu jelas dia masih labil dan kemudian jangan sampai anak seperti itu Eh, di apa diberikan suatu kondisi kosong ya, tidak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, semua analisa itu harus diperhatikan sehingga kemudian setelah itu kita mencoba untuk memperbaikinya sesuai dengan kemampuan kita. Selain kita berdoa kepada Allah agar anak kita itu menjadi anak-anak yang saleh dan itulah harapan setiap orang tua yang selalu berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wallahu a'lam bissawab Ya, untuk uh, eh, penelpon selanjutnya dipersilakan. Lanjutkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya mau nanya ini. Ya, dari siapa ini? Dari Alif di Jakarta. Alif ya. Rajin oh, kecilkan Mas Alif. Ya. ya. Saya mau nanya tentang surat Yasin yang. Surat apa? Surat Yasin. Yasin ya. Muhammad kan. Muhammad SAW bukan seorang penyair. Ya. Yang ayatnya wama ayatnya khusir wama jambagilah. Mm -hmm ditelaskan dan kami tidak mengajarkan saya kepada Muhammad dan besar itu layak baginya. Ya. kasih. Ya, barakallahu fiik. Uh, memang kalau kita perhatikan penyair-penyair itu ada dua macam ya ada dua macam penyair yang kemudian syairnya itu dibangun di atas ketentuan syariat Islam maka penyair seperti ini ada di masa Rasulullah SAW. Di antaranya namanya Hasan bin Thabit. Itu dikenal dengan penyair Rasulullah SAW. Nah, penyair itu biasanya memberikan baik-baik syair dalam porsi memberikan semangat kepada umat Islam sekaligus menyadarkan tentang kewajiban dan tanggung jawabnya. Ya. Nah, penyair seperti ini adalah yang kemudian e, diadopsi oleh Rasulullah SAW dari kalangan para penyair yang sudah masuk Islam atau kemudian penyair yang memperjuangkan Islam. Tetapi Nabi sendiri bukan sebagai penyair. Karena kalau dikatakan penyair, ada kemungkinan yang kedua. Dan itu yang paling banyak. Yaitu penyair yang tidak didasarkan kepada syariat Islam. Sehingga bait-bait syairnya itu mengandung umpamanya cinta-cinta yang nggak ada gunanya ya yang kosong, memuji-muji minuman keras, ya, kemudian memuji-muji perzinahan, kemudian mengangkat tentang masalah jahiliyah yang dimana ada penyembahan kepada selain Allah. Itu penyair-penyair, makanya Allah katakan wasyu'ara yattabi'ul ghawun. Banyak para penyair itu yang kemudian ke arah yang tidak benar, ke arah yang sesat. Nah, Rasulullah SAW apalagi dalam porsi yang seperti itu tidak sama sekali. Karenanya Rasulullah SAW menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, kemudian belum menyampaikan dalam bentuk apa ini ucapan-ucapan dan itulah yang kemudian dikenal dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. dan itu bukan syair karena syair itu masih berkemungkinan mengandung ini dan mengandung itu karenanya Nabi Muhammad SAW tidak dijuluki sebagai penyair apalagi kemudian punya air yang menyimpang seperti itu tapi Rasulullah adalah nabi yang kemudian diberikan oleh Allah kemampuan untuk memberikan kata-kata yang pendek tetapi mengandung ungkapan yang mendalam itulah yang Rasul mengatakan ini, itu, jawami al kalim aku diberikan oleh Allah dengan ungkapan yang sedikit tetapi kandungan yang begitu mendalam dan itu melebihi daripada syair-syair yang ada itu wallahu alam Iya, benar dokter Rahimahullah sedikit saya akan masuk ke apa? ke SMS di sini eh, bagaimana cara eh, memperoleh hidayah dan kemudian melanggengkan hidayah itu. Tentunya hidayah ini ada dua ya. Hidayah yang pertama hidayah atau irsyad wal bayan. Satu hidayah yang harus diupayakan dengan cara belajar, bertanya, membaca, kemudian apa ini e, menyimak dan lain sebagainya. Itu harus diupayakan untuk dicari. Itulah hidayah untuk mencari ilmu yang benar. Ya. Makanya kita harus terus mencari kebenaran itu. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayah itu taufik, yaitu hidayah di mana kita dimudahkan oleh Allah untuk memahami kebenaran itu dan sekaligus menjalankannya. Sebab kalau hidayah ilmu sebatas ilmu, Eh, orang bisa menangkap, bisa memahami, bisa menulis, bisa mengarang, tetapi dia tidak mampu untuk mengaplikasikannya, untuk mempraktekannya. Berarti dia tidak mendapatkan hidayah atau fik. Nah, karenanya kita perlu untuk hidayah irsyadul bayan sekaligus hidayah atau taufik sehingga kita bisa memperoleh ilmu secara benar dan dapat menjalankannya secara konsekuen dan untuk menjaga keduanya itu maka kita harus istiqomah. Dan istiqomah inilah dasarnya apa? Ilmu dan amal ketika kita menjalankan secara apa ini benar ilmu yang kita dapatkan maka insya Allah itu akan terus membawa kita ke arah istiqomah dan sekaligus kita melaksanakan juga kita berdoa kepada Allah dalam salat yang kita nyatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim sehingga karenanya kita kemudian berusaha dan sekaligus berdoa untuk selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk terakhir bisa kita dengar dari apa ini? Telepon dipersilakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau tanya dua pertanyaan. Mm -hmm. Yang pertanyaan, yang pertama, Uh, ini mengenai suami saya nih Ustaz. Hmm. Dulu waktu saya baru menikah sama dia, dia itu seorang ahli ibadah. Hmm. Begitu mendengar dengar azan, dia langsung bergegas sholat ke masjid. Hmm. Hmm, setelah itu ya tilawah dan pokoknya subhanallah. Hmm. Dia seorang samin wa hmm. Tapi sekarang setelah 8 tahun 9 tahun kami menikah, hmm. dia berubah. Hmm. Uh, dia secara terang-terangan eh, nggak uh, mau sholat lagi yang lima waktu. Alhamdulillah. Iya, setiap kali saya bangun untuk sholat subuh malah saya yang dimarah-marahi. Oh ya? Iya, hmm. pokoknya ya, ya, hampir. Udah punya anak belum? Ya. Udah punya anak belum? Udah. Hmm. Iya malah uh, anaknya sendiri yang ngajak ke masjid. Hmm. Tapi malah nggak mau dia malah asik dengan nonton TV. Hmm. Eh, ya. pokoknya ya. sering kejadian-kejadian seperti itu hmm. pokoknya uh, setiap kali saya ingatkan bukannya langsung sholat malah sengaja malah meninggalkan gitu hmm. terus yang pertama yang kedua tolong ini saya jelasin uh, sholat jumlah sholat rawatib apa? sholat sunnah rawatib sunnah rawatib ya iya hmm. tolong itu aja Ustaz ya. wassalam Iya, Barakallahu Fik. ini satu peristiwa nyata lagi pengalaman dari seorang ibu yang menghadapi suaminya yang tadinya soleh setelah 8 tahun berubah menjadi tidak soleh. Nasallahu afia ini adalah merupakan satu apa eh, peringatan buat kita, pelajaran buat kita bahwa tidak selamanya seseorang itu bisa menjaga keutuhan kesalehannya. Ya, karenanya eh, itu yang paling ditakutkan oleh para ulama satu perubahan perilaku dari yang baik kepada yang buruk, dari ke buruk kepada yang lebih buruk. Dan ketika seorang muslim sudah meninggalkan sholat, itu adalah perilaku yang sangat buruk. Ya, dan sebagian para ulama terjadi perbedaan apakah dia menjadi kafir atau tidak, itu cukup panjang lebar. Karena itu orang yang tidak sholat tidak pantas untuk disolatkan. Dan itu harus menjadi pelajaran buat mereka yang lainnya ketika seorang meninggalkan solat sekali saja kata Salam mantar ke sholat ta'ammi dan fakat kafara jihara siapa meninggalkan solat sekali saja dengan terang-terangan dengan apa sengaja maka adalah kafir yang nyata na'udzubillah mendalik seorang bisa dikatakan buruk kalau sampai dia kemudian meninggalkan solat itu nah padahal tadinya dia ahli ibadah dia setelah sholat dia berzikir dia ngaji kok tadi terjadi perubahan sampai nggak sholat seperti itu nah di sini pasti ada terjadi satu pergeseran pertama bisa jadi karena dia apa pemahaman Islamnya itu bukan didasarkan kepada pengetahuan didasarkan belajar berdasarkan satu kesadaran tetapi bisa jadi dia hanya sebatas ikut-ikutan atau dia sebatas untuk mengisi kekosongan ketika sudah disibukkan dengan berbagai macam kesibukan atau berada pada lingkungan yang tidak sholat umpamanya dia terbawa kepada lingkungan itu nah istri yang mendapatkan suami seperti ini hendaknya bersikap bijaksana untuk terus menyadarkan bisa lewat radio mendengarkan ceramah bisa lewat uh, kaset bisa kemudian lewat VCD yang mengingatkan terhadap betapa bahayanya nggak sholat atau betapa bahayanya melanggar ketentuan Allah betapa bahayanya satu dosa yang itu ibarat racun di dalam diri seseorang. Ya semakin banyak dosa seorang semakin banyak racunnya dalam dirinya itu. Maka peringatan-peringatan itu harus terus dilakukan tanpa harus mengenal capek. Ya, itu harus terus dilakukan. Kemudian eh, pertanyaan yang kedua eh, tentang masalah sunnah rawatib. Sunnah rawatib ini tentunya sudah ada ketentuannya dari Rasulullah SAW yaitu uh, yang yang ada muakada ada ghair muakada ya di antara yang muakada itu yaitu dua rakaat sebelum subuh kemudian uh, dua rakaat sebelum duhur dua rakaat setelah duhur kemudian uh, dua rakaat setelah maghrib dan dua rakaat setelah isya nah ada juga riwayat yang menyebutkan empat rakaat sebelum duhur empat rakaat setelah duhur kemudian empat rakaat sebelum asar dua rakaat sebelum maghrib dan dua rakaat apa ini e, sebelum isa ya dan itu semua adalah merupakan suatu e, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW maka barang siapa mengamalkannya maka dia akan mendapatkan e, pahala sesuai dengan apa ini e, kekhusyuannya dan sesuai dengan kesadarannya di dalam menjalankan rawatib itu warahmatullahi fikum karena waktu dua yang telah memisahkan kita harus kita menghentikan acara kajian tauhid ini dan mohon maaf bagi mereka yang telah berusaha untuk mengirim SMS tetapi belum bisa uh, dibacakan secara keseluruhan. Mudah-mudahan sebagiannya telah bisa apa dijawab dan uh, tentunya kita tidak akan pernah puas-puasnya dalam mengkaji ini. Makanya terus kita harus menggali dan terima kasih kepada Mas Hilman Hakim yang telah menemani saya sendirian di dalam acara ini tanpa dipandu oleh pemandu lain dan semoga saudara kita Ustaz Anwar Ansari kembali sembuh untuk bisa ketemu lagi pada hari Selasa yang akan datang dan para pendengar Radio Dakta kami ucapkan jazakumullah khair atas segala perhatiannya semoga apa kita pelajari bermanfaat buat kita sekalian segala kekurangan berasal dari kami dan dari syaitan kita minta ampunan kepada Allah SWT kita tutup acara kita ini dengan doa kafatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu anta astaghfiruka walhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh